السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبك ورسولك محمد وعلى آله ومن سار على نهجه ila yaumiddin amma ba'd kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang masih Allah berikan kepada kita sampai di waktu saat ini salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kepada siapa saja yang berjalan di atas petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, InsyaAllah di kesempatan ini insyaAllah kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam dan kita masih dalam bab yang sama dari pertemuan sebelumnya yaitu masih dalam terkait doa sebelum salam setelah mengucapkan membaca doa tasyahud ya tasyahud akhir Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita masuk di hadis yang ke-129. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu hadisnya dan kita akan membaca keterangan syarah atau penjelasan. An Abdullah bin An Abdullah bin Amr bin Al-As an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhum annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك ورحمني إنك أنت الغفور الرحيم رواه البخاري ومسلم Kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan keduanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Abdullah ibn Amr bin Al-As juga termasuk di antara kalangan ulama sahabat Kemudian juga Abu Bakar, ya, siapa yang tidak kenal, tidak siapa yang tidak tahu dengan sosok uh, khalifah pertama uh, khalifah pertama ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan ya annahu qal beliau mengucapkan sesuatu bertanya memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Rasulullah, ajarkan aku satu doa yang aku bisa berdoa dengannya dalam salatku. Qal Rasulullah mengatakan, ucapkanlah Allahumma inni a'ud Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, ini doanya. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, di antara doa yang ma'thur yang kita baca sebelum uh, salam dalam solat solat kita. Maknanya adalah ya Allah, sungguhnya aku melakukan kezaliman atas diriku dengan kezaliman yang sangat banyak dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa melainkan engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Dan rahmatilah aku, sesungguhnya engkau adalah maha pengampun dan maha penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu hadis yang ma'thur yang bisa kita baca sebelum salam. Eh, sekalipun sebagaimana telah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa doa sebelum salam itu sebetulnya boleh-boleh saja dengan redaksi yang kita miliki tanpa dengan redaksi yang maksur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal demikian sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sebelumnya kita telah bahas falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa ketika dalam pembahasan doa sebelum salam, setelah tasyahud, eh, kita boleh saja memilih eh, doa apa yang kita kehendaki. Ya. Eh, mungkin kita punya hajat apa, maka kita doa minta kepada Allah di waktu tersebut, yaitu setelah mengucapkan doa tasyahud sebelum salam. Ya. Sebelum salam antara doa tasyahud terakhir dengan salam, maka di situ kita baca. Namun dalam hadis ini, ini juga menjadi salah satu redaksi yang bisa kita gunakan. Ya. Sudah ada uh, tiga redaksi yang kita sebutkan dengan hadis yang ini. Yang pertama dulu adalah uh, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini juga maksur dari Rasulullah SAW doa yang bisa kita baca uh, sebelum salam. Ya. Kemudian juga ada kita memohon perlindungan dari fitnah dajjal, dari fitnah kubur, ya, dari fitnah kehidupan mahya wal mamat. Uh, ini di pertemuan yang lalu juga kita sudah sebutkan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hadis atau doa ini. Sebutkan dalam hadis ke 129 dari kitab Umdatul Ahkam. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرني فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ini bisa kita baca juga ini Taib, kaum muslimin pendengar di muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, doa yang bisa dibaca. Sekalipun sebetulnya Abu Bakar boleh saja membaca dengan yang lain. atau Abu Bakar membaca dengan redaksi yang ia miliki terserah yang menjadi hajatnya. Tapi kenapa ditanyakan? Ini menunjukkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya doa yang maksur ya, doa yang e, berdasarkan redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi afdal kita ucapkan ya. E, terlebih ketika ternyata hajat kita adalah hajat yang Eh, doanya uh, uh, maksur dalam Rasul uh, di, dalam hadis Rasulullah SAW. Contoh kita mohon ampun, mungkin kita bisa saja untuk mengucapkan uh, ya Rob ighfirli irhamni. Ini kan uh, permohonan ampunan kepada Allah. Tapi uh, dengan redaksi yang dari Rasulullah maka lebih afdal. Sekalipun kontennya uh, isinya maksudnya sama permohonan ampun maka yang mana yang lebih afdal maka yang lebih afdal adalah dengan redaksi yang datang dari Rasulullah ya di sini di antaranya adalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira sampai akhir ya dan di situ permohonan ampun isinya permohonan ampun untuk diri kita dan permohonan uh, rahmatnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya Taib. Kaum muslimin pendengar dari muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas terkait dengan makna daripada uh, doa tersebut. Yang pertama adalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan perbuatan zalim yang banyak ya. Apa itu perbuatan zalim? Ya. al zulmu huwa wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Zalim atau perbuatan zalim adalah perbuatan yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu namanya zalim ya. dan dia adalah diddul adil dia adalah lawan dari adil ya. kalau uh, zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya maka adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya maka adil itu tidak mesti sama ya. adil itu tidak mesti sama Kenapa? Karena adil itu melakukan sesuatu tepat pada tempatnya. Mungkin tidak mesti sama. Kita kasih uh, yang besar lebih uh, ki mungkin kita ngasih uang jajan ke yang lebih besar dari anak-anak kita ya. Uh, itu lebih adil dibandingkan kita menyamakan antara yang besar dengan yang kecil uang jajannya. Nah, ini adalah perbuatan adil. Jadi adil adalah bukan sama rata Adil adalah meletakkan sesuatu, memberikan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Lawannya adalah zalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya. Dan ini tentunya kita banyak melakukan uh, kezaliman pada diri kita dalam keseharian kita. Bagaimana tidak? Ya. Abu Bakar radhiyallahu an yang dijamin masuk surga khalifah pertama ya. Eh, beliau saja mengakui akan dirinya demikian ya dan itu ajaran Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tahu kualitas Abu Bakar. Rasulullah tahu kualitas Abu Bakar. Dan Rasulullah ajarkan beliau dengan ucapan demikian. Allahumma inni tu nafsi zulman kathira. Ya. Ya Allah, aku melakukan kezaliman atas diriku dengan kezaliman yang banyak. Ya, yang banyak. Maka kalaulah Abu Bakar diajarkan uh, mengucapkan demikian, maka apalah dengan diri kita ya. Tentunya kita jauh lebih uh, berhak untuk mengatakan demikian. Ya. Kualitas kita jauh di bawah Abu Bakar radhiyallahu an ya. Bahkan Rasulullah katakan uh, kalau seandainya kita mau banding-bandingan ya dengan sosok para sahabat terlebih lagi adalah Abu Bakar ya sosok sahabat yang paling yang paling mulia ya Uh, secara umum saja Rasulullah katakan seandainya kita berinfak dengan satu gunung emas sebesar satu gunung emas dan mereka itu uh, apa yang kita keluarkan dari infak sebesar itu tidak bisa menyaingi apa yang mereka infakkan dengan satu genggam uh, gandum ya bahkan setengahnya tidak sampai tidak akan melebihi nilainya apa yang mereka uh, keluarkan dari infak itu ini kualitas mereka dengan kualitas yang begitu uh, besar, yang kualitas yang yang begitu bagus, uh, mereka diajarkan untuk untuk mengucapkan demikian. Melakukan, oh, ya Allah, sungguhnya aku telah melakukan kezaliman dengan yang sangat banyak, kezaliman yang sangat maka kita jauh lebih ber, berhak untuk mengucapkan itu. Ya. Taib, kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Zalim uh, itu ada tiga jenis ya. Makna makna zalim tadi adalah meletak, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya dan dia ada tiga jenis ya. Yang pertama adalah zulmul abdi fi ma bainahu wa bainallah wa huwa zulmus syirki. Ya. Kezaliman seorang hamba yang dilakukan oleh seorang hamba yang terjadi pada hamba antara hamba dengan Robnya ya kezaliman yang terjadi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah perbuatan zalim kesyirikan wa huwa syirk wa huwa dan dia adalah perbuatan kezaliman berupa kesyirikan kenapa syirik perbuatan syirik menyengutukan Allah Subhanahu wa taala disebutkan kezaliman ya karena ibadah yang diperuntukkan hanya berhak untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita peruntukkan ibadah kita kepada selain Allah, maka sama saja kita meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Maka perbuatan zalim meletakkan ibadah memperuntukkan ibadah bukan pada tempatnya. Maka ini adalah perbuatan zalim. Dan kesyirikan adalah perbuatan zalim yang paling besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan adalah uh, eh, ke, uh, eh, kezaliman yang sangat besar ya. Kezaliman yang sangat besar. Karena eh, dia meletakkan ibadah untuk uh, selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kezaliman yang paling besar di antara yang lainnya ya. Itu jenis yang pertama. Ada kezaliman jenis yang kedua adalah zulmul abdi linnasi fi amwalihim au a'radihim au dima'ihim. Ya. Kezaliman seorang hamba, ke kezaliman seorang manusia di antara mereka, sesama mereka. Ya. Ada orang uh, ngambil uh, uang temannya, ngambil tanah temannya. Ada manusia uh, eh, mindahkan patok patok tanah, memperbesar patok tanah yang seharusnya tidak dipindahkan, yang sudah diletakkan dengan eh, sebetulnya. Ini kezaliman atau kehormatan. Mungkin dipermalukan, mungkin di eh, kehormatannya dijelek-jelekan di hadapan orang lain, mungkin digibah mungkin difitnah. Ini kezaliman atas sesama manusia. atau kezaliman terjadi pada darah ya, menumpahkan darah ini perbuatan zalim ini perbuatan zalim yang dilakukan oleh hamba uh, sesama mereka sesama manusia dan hal ini juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis kursi ya. Allah berfirman ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wahai hamba-hambaku sungguhnya aku telah haramkan perbuatan zalim atas diriku wa ja'altuhu muharraman bainakum ya dan aku juga jadikan perbuatan zalim itu haram dilakukan di antara kalian ya fala tadzalamu maka janganlah kalian melakukan atau maka janganlah kalian saling menzalimi ya. dan perbuatan zalim sesama manusia ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban ya. ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak Kalaulah perbuatan zalim yang dilakukan antara seorang hamba dengan Allah, maka cukuplah dia e, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Tetapi kalau ternyata perbuatan zalim itu berkaitan dengan sesama manusia, maka tidak cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala perbuatan zalim yang dilakukan sesama manusia, taubatnya harus minta dihalalkan. Kalau itu berkaitan dengan harta, maka harus dikembalikan. Minta kalau tidak meminta kehalalan. Ya. Kalau nggak dihalalkan, kembalikan. Kalau berkaitan dengan kehormatan, dia harus minta maaf. Ya, harus minta maaf. Ya. Kalau berkaitan mungkin dengan uh, darah, ya. juga ada kisah dalam agama kita ya. Minta minta kehalalan. Maka tidak cukup tidak cukup. Kezaliman yang dilakukan sesama manusia hanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus uh, meminta kehalalan dari orang yang dizaliminya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, pernah bertanya kepada para sahabat ya, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian tahu apa itu orang yang muflis ya? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Orang yang muflis, orang yang bangkrut, uh, Eh, di ini pemahaman kami ini orang yang bangkrut adalah orang-orang mereka yang uh, mereka nggak punya uang ya itu orang bangkrut usaha gagal eh, bangkrut nah, ini orang bangkrut kayak gitu terus uh, kata Rasulullah al muflisu min ummati bukan yang itu Orang yang bangkrut dari kalangan umatku kata Rasulullah adalah mereka man yati yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa mereka yang datang kelak pada hari kiamat dengan pahala salat, puasa, zakat, dengan pahala yang banyak ya. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza ya. Namun dia datang tidak hanya membawa pahala ibadah-ibadah yang telah dilakukan. Dia juga ternyata bawa dosa. Dia pernah menzalimi saudaranya. Ya. Akala mala hadza Dia pernah merampas harta orang. Ya ambil makan harta temannya, harta saudaranya tanpa seizin. Wa daraba eh, dia pernah mungkin mukul ya. Wa syatama dia pernah ngejek ya. Mungkin pernah ghibah, pernah fitnah orang tersebut. Lalu bagaimana? Kalau orang-orang tersebut akan datang. Orang-orang yang dizalimi tersebut akan datang menuntut kepada orang yang mendzaliminya. Ketika dituntut, maka Allah Subhanahu wa taala akan ambil pahala yang menggunung tadi untuk diberikan kepada orang yang dizalimi. Ya. Kemudian ternyata setelah uh, habis diberikan diambil untuk diberikan kepada orang yang dizalimi ternyata orang yang menuntut atas kezaliman yang dilakukan oleh orang tersebut masih ada. Namun pahala untuk membalasnya nggak ada. Maka bagaimana? maka dosa orang yang menuntut kezaliman, dosa yang dulu di dunia mereka e, dizalimi akan diangkat dan ditimpakan kepada orang yang menzaliminya. Kemudian bagaimana? Kalau sudah seperti itu, maka e, dosa menggunung, pahala tidak ada, maka faturi hafinar. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala campakkan dia ke dalam neraka. Ini adalah perbuatan zalim. Sesama manusia. Maka jangan sampai uh, ada perbuatan zalim yang kita lakukan ya. Apakah itu berkaitan dengan harta? Apakah itu berkaitan dengan kehormatan? Mungkin ghibah. Suatu hal yang sering terjadi ghibah ya. Apalagi kita menggibah orang yang mungkin kita nggak ketemu lagi. Menggibah orang yang sudah meninggal. Ya, ini satu hal yang harus sangat sekali uh, menjadi perhatian penting untuk kita. Ya. Kalau yang kita ghibah udah meninggal bagaimana kita mau minta kehalalan dari dia? Susah. Ya. Maka uh, jangan sampai ini menjadi bumerang, Jadi ternyata ya artinya pahala yang telah kita usahakan capek-capek bangun malam sholat ternyata akan hilang sirna dan itu diambil oleh orang yang kita benci mungkin di di dunia karena kebenciannya kemudian kita melakukan kezaliman terhadap dia. Uh, jangan sampai demikian. Ya. Baik, kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jenis kezaliman yang kedua. Zal, jenis zalim yang ketiga adalah zulmul abdi li nafsihi bil ma'asi. Kezaliman seorang hamba atas dirinya. Kenapa? Bil uh, bil ma'asi karena dia melakukan berbagai macam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di di luar kesyirikan, ya. Di luar kesyirikan. Apa? Mungkin dia meninggalkan salat, ya, mungkin dia meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, mungkin dia makan harta riba, ya. Ini masuk ke dalam kategori uh, kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba atas dirinya. Kenapa Eh, zalim atau maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba disebut sebagai kezaliman karena li'annahu wada'aha fi ghairi mawdi'iha arradaha li'adzabillah huwa wada'a nafsahu fi ghairi mawdi'iha karena dia meletakkan dirinya bukan pada tempatnya justru dia melakukan sesuatu uh, untuk menempatkan dirinya di neraka padahal dia tidak selayaknya tidak seharusnya menempatkan dirinya di neraka ya, orang yang normal, ya, orang yang punya akal sehat, tentunya dia tidak mau dirinya ditempatkan di neraka. Namun ternyata dengan maksiat yang dilakukan sama saja dia menempatkan dirinya dengan sengaja di di neraka jahanam. Ya. Maka ini satu hal yang uh, juga harus kita hindari dari berbagai macam perbuatan maksiat yang bisa mengantarkan kita kepada uh, api neraka. Wahuwal maksudu fi hadal hadith. Dan jenis yang ketiga ini adalah maksud daripada kata tu nafsi. Ya, ya Allah, uh, sungguh aku telah melakukan kezaliman atas diriku ya zulman kathira kezaliman yang sangat banyak ini yang dimaksud dalam hadis ini yang dimaksud dalam redaksi yang kita baca dalam doa yang tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar dan sampai kepada kita ini yang dimaksud adalah jenis yang ketiga ya kita melakukan kezaliman atas diri kita dengan melakukan kemaksiatan yang bisa menempatkan diri kita di neraka jahanam Taib kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini di antara uh, redaksi hadis ada eh, redaksi doa yang disebutkan oleh Rasulullah adalah Rasulullah bersabda atau Rasulullah mengajarkan wala yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Hada tawassul ila Allah jalla wa ala bisifatin min sifatihi. Ini adalah tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Ya Allah tidak ada yang mengampuni dosa. Engkaulah satu-satunya zat yang Maha Pengampun, maka ampunilah dosaku maka ampunilah dosaku. Dan ini adalah sudah antara adab dalam berdoa sebelum kita memohon, sebelum kita meminta hajat kita, maka hendaknya kita eh, memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu ya. Sebelum kita mohon, kita muji Allah uh, muji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Kita minta ampunan, maka ya Ghafar. Nah, ya, sebutkan uh, eh, bahwa Allah lah zat yang maha pengampun. Kita minta rizki, eh, rizki ya rozak. Kita sebutkan uh, wahai zat yang memberikan rizki. Ya, kita sebutkan. Kita puji dulu Allah subhanahu wa ta'ala. Barulah kita uh, minta yang menjadi hajat kita. Kita ucapkan yang menjadi hajat kita. Dan demikianlah memang adanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa Dan siapa lagi yang mengampuni dosa-dosa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Allah yang mengampuni dosa, tidak ada yang lain. Tidak ada zat yang mengampuni dosa-dosa kita kecuali Allah. Lalu apakah kita tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita? Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faghfirli. Maka ampunilah dosa-dosaku. Maghfiratan min indik dengan ampunan dari sisimu innaka antal ghafurur rahim sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang ya. Hal ini bisa kita ambil pelajaran bahwa dalam doa hendaknya kita menyebutkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan juga uh, kita meringkas dari hadis yang tadi apa yang bisa kita ambil pelajarannya selain dalam berdoa kita memohon uh, meminta dengan menyebutkan nama dan sifat-sifat Allah juga adalah Eh, apa yang menjadi hajat kita hendaknya kita minta kalau ada doa yang maksur dari Rasulullah maka dengan doa yang maksur dari Rasulullah ya. sumpamanya contoh minta rizki ya. Eh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban. Kita minta rizki wa amalan taqabbalan. Dan teks hadis tadi, redaksi hadis tadi adalah redaksi yang disebutkan oleh Rasulullah bahkan yang setiap pagi Rasulullah sebutkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala atau mungkin redaksi kita kita uh, mungkin lagi sedang sedih ya atau kita mungkin di di apa namanya di uh, be, uh, dililit hutang piutang kita minta agar Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari lilitan piutang atau hutang piutang kita minta kepada Allah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'ad dain ya dan dari uh, lilitan hutang wakahri rijal dan dari tindasan manusia kita minta eh, ya kalau hajat kita sesuai dengan hadis yang masuk dari Rasulullah dan kita uh, hafal hadisnya maka lebih afdal kita ucapkan uh, doa tersebut tapi kalau kita nggak tahu ya sudah pakailah uh, yang bisa kita mampu nggak bisa pakai bahasa Arab ya pakai bahasa Indonesia pun nggak apa-apa bahasa daerah pun tidak apa-apa ya bahasa daerah pun tidak apa-apa yang penting uh, doa kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya Dan juga dalam berdoa hendaknya i'tiraful abdi bi taqsirihi wa annahu hajatin ila afir ila afillahi wa maghfiratihi. Kalau kita lagi doa ini hendaknya kita memposisikan kita memang betul-betul lagi butuh gitu. Ya. Kalau minta ampunan betul-betul kita itu mohon ampun. Gak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali engkau ya Allah. Ya, kalau seperti itu kan oh, ini satu hal yang sangat sekali uh, menjadi dorongan yang kuat ya. Kayak orang mau mau ngutang gitu kan. Tolonglah, ini saya sudah muter ke sana kemarin nggak ada yang mau ngasih hutangan. Ini cuma tinggal kamu nih yang kesempatan saya ya, untuk eh, saya harap supaya bisa ngasih pinjaman gitu kan. Ini jadi dorongan ya. Eh, seharusnya hal itu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun kita minta rezeki kepada Ya Allah, Engkau Maha memberikan rezeki ya. Ya, pintu rezeki berada di tangan Engkau ya Allah. Bukalah rezekimu. Ya. Kita uh, dan kita dianjurkan dalam berdoa itu demikian ilhah ya. Ilhah merengek kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga uh, kata Syekh Salih Fauzan dengan hadis ini bahwasanya doa yang tadi kita sebutkan yuqalu fi salah bisa diucapkan dalam salat fir ruku'i fi sujudi fi tasyahudil akhir ya bisa dalam salat, eh, ruku kita sujud kita atau di tasyahud akhir jadi ruku dengan doa yang tadi enggak ah, apa-apa kata Syekh Salih Fauzan ya Kenapa? Karena teks hadisnya umum. Uh, eh, alimni du'aan ad'u biha fi salati. Nah. Uh, ajarkan kepadaku ya Rasulullah satu doa yang aku bisa berdoa dengannya dalam salatku. Nah. Dan Rasulullah sebutkan dalam salat itu ada dalam gerakan sujud dan dalam gerakan ruku. Yang penting di situ memang tempat berdoa. Ya. Walam yukhassas. Rasul tidak mengkhususkan untuk sebelum tasyahud. Ya. Sehingga dalam ruku kita baca yang tadi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Taib, kaum muslimin pendengar dari muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ada kata innaka antal ghafurur rahim. Ghafurur rahim, ar-rahim rahmah apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat uh, doa rahimakallah semoga Allah merahmatimu uh, rahmat memiliki dua makna rahmat ketika diiringkan dengan maghfirah uh, dengan ampunan maka rahmat maknanya adalah permohonan taufik untuk yang akan datang ya permohonan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk di masa yang akan datang maghfirah permohonan ampun yang telah lampau. Tapi kalau uh, doa rahmat hanya satu saja disebutkan tanpa maghfirah, tanpa per, doa uh, permohonan ampun, contoh semuanya rahimahullah ya atau rahimakallah ya. Sebagaimana para ulama biasanya menyebutkan ya, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum. Ah, arba' masail. Ini di situ ada doa rahmat. Ya, semoga Allah merahmati. Artinya apa? Semoga dosa yang telah berlalu Allah ampuni dan semoga Allah berikan petunjuk untuk masa yang akan datang kepadamu. Nah, itu seperti itu makna daripada rahmat. Taib, kita masuk ke hadis berikutnya, hadis yang ke-130 ya. Masih dalam uh, doa dalam salat ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي رواه البخاري ومسلم dari sahabat Aisyah dari sahabiah ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ya salatan satu salat pun ba'da an nazalat alaih setelah diturunkannya uh, kepada beliau idza jaa nasrullahi wal fath surat uh, al-fath ya atau surat an-nasr yang disebut juga surat an-nasr ya illa yaqul fiha melainkan dalam surat itu disebut subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli dan dalam lafaz Rasulullah dan dalam hadis lain lafaz lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ucapan tersebut dalam ruku dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli ini dalam ruku dan sujud ya sekalipun uh, tidak uh, doa ini tidak banyak yang mempraktekannya ya namun ternyata uh, bisa kita praktekkan dalam salat kita dengan uh, ini. Mungkin seringnya subhana rabbiyal azim, kalau ruku, kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Namun sejatinya dengan doa ini pun bisa kita lakukan ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Uh, Allahumma gfirli. Allahumma gfirli. Ini bisa kita sebutkan. الشاهد من هذا الحديث من هذا dan musannif ya musannif pengarang Umdatul Ahkam menyebutkan hadis ini ingin menyampaikan kepada kita sejumlah doa di dalam ruku dan sujud ya. Ada doa seperti ini loh redaksi doa dalam sujud itu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma dan hendaknya uh, dalam doa-doa tersebut ya bisa kita pakai dengan ini, bisa pakai dengan itu ya ketika uh, kadang kadang ini kadang itu uh, eh, tanawwu ya. Uh, beraneka ragam. Yang penting itu adalah uh, doa yang memang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ini bisa eh, menjadi hal yang dianjurkan ya Kemudian kata Syekh Salih Fauzan ya fahadha dalilun ala anna rukua yudda'a fihi aidan ya Bahwasanya hadis ini menjadi dalil bahwasanya dalam ruku itu juga dijadikan tempat sebagai uh, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dalam sujud ya tapi dalam ruku juga boleh kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin selama ini kita tahunya oh dalam ruku ya, dalam sujud ya. Untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan hadis ini ya juga kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam sujud maka ini memang tempat yang lebih diutamakan untuk bersujud, eh, untuk berdoa ya dan uh, doa dalam sujud itu adalah doa yang uh, paling diharapkan untuk dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dalam hadis Rasulullah bersabda aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid ya eh, saat-saat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dengan Rabbnya adalah tatkala dia sujud maka perbanyaklah doa di dalamnya maka uh, doa dalam sujud uh, itu satu hal yang dianjurkan ya kita perbanyak doa dalam sujud kita sekalipun juga dalam ruku itu satu hal yang diperbolehkan berdasarkan hadis ini ya berdasarkan hadis ini kata Syekh Saleh Fauzan rahimahullahu taala. Baik. Kaum muslimin pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya mungkin ini yang kita sampaikan di kesempatan ini uh, mohon maaf atas segala salah dan kurang dalam pengucapan ya dan uh, semoga yang singkat ini bisa bermanfaat khususnya untuk kami pribadi dan secara umum kepada yang mendengarkan.